Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Masih kitab Al-Hudud bab Al-Hirabah tentang hirabah. Perampokan, e, pembegalan atau apa? Hirabah. Definisinya ta'rifuha uh, eh, uh, eh, Hiroba itu disebut juga kot otorik dan orang-orang disebut kutpa aturuk para pembegal, para penyamun Itu khuruj ta'ifatin musallahatin fi daril Islam li ihdasil fawda wa safkid dima wa salbil amwal wa al arad wa ihlakil harsi wa nasl mutahaddiyatan bizalika ad-dina wal akhlaqa wan nizama wal qanun yaitu uh, keluarnya sekelompok orang-orang bersenjata di Darul Islam untuk menciptakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, uh, apa perobekan kehormatan, uh, membinasakan apa tanaman dan apa eh, ternak seraya dengan tindakan itu mereka menentang apa menantang din akhlak aturan dan uh, apa uh, tata tertib yang ada di Darul Islam. Jadi maksudnya di sini yang disebut hiroba itu kelompok bersenjata atau sejumlah orang yang bersenjata yang keluar untuk e, membuat kekacauan, ya, e, eh, menakut-takuti kaum muslimin baik dengan mengambil hartanya atau membunuhnya atau e, yang lainnya. Atau dalam bahasa kita disebut perampok, penyamun, begal, ya, itu e, disebut hirobah. Dan itu di Darul Islam ya, di Darul Islam pelakunya itu bisa muslim, bisa orang kafir zimi Yang jelas di Darul Islam sekelompok orang e, bersenjata yang e, keluar untuk membuat kekacauan, membuat kondisi tidak tidak nyaman. Itu disebut e, kuto turuk. Dan itu mereka e, apa e, sasarannya adalah orang-orang yang terjaga darahnya. Tadi kan disebutkan hirobah itu apa? Sejumlah ya, sejumlah orang-orang. E, tidak disyaratkan jumlah tertentu. Tapi yang menjadi syarat adalah e, adanya kekuatan. Kalau orang, satu orang, tapi dia apa? Syadidul batas orang yang apa? Kuat, perkasa, yang membuat banyak orang takut. Dia keluar, enteng senjata sendiri, mengapa? Begal orang, merampok. Itu disebut apa herobah juga walaupun sendirian. Jadi tidak disebutkan tidak disyaratkan jumlah tertentu. E, sehingga masuk dalam kategori hirobah ini adalah e, apa isobat mafia-mafia yang beraneka ragam seperti e, sindikat apa pembunuhan, sindikat penculikan anak-anak, sindikat e, perampokan, Eh, sindikat penculikan gadis-gadis. Jadi itu masuk dalam apa? Uh, eh, hirabah. Itu apa definisinya? Terus e, kaitan dengan status hukumnya, hiroba itu jari matun kubro kejahatan yang besar. Dimana ia dianggap sebagai do, e, do, dosa di antara dosa yang paling besar. Dan Al-Quran sendiri memberikan hukuman sanksi yang sangat berat bagi para pelakunya. Berbeda dengan eh, kejahatan-kejahatan yang lain, pencurian, minum khamar eh, dan yang lainnya. Tapi Heroba itu eh, apa sanksinya lebih dahsyat dari itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Uh, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong e, secara menyilang tangan kakinya atau diasingkan dari dari bumi itu adalah balasan e, bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat besar juga Rasulullah SAW mengatakan Man hamala alaina silaha falesa minna barang siapa yang menenteng senjata di hadapan kami maksudnya eh, menakut-nakuti dengan senjata di hadapan kami falesa minna maka dia bukan bagian dari kelompok kami itu e, apa status hukum menjadi haram termasuk dosa dosa besar bahkan sanksi juga sanksi yang sangat berat Kemudian syarat hirabah, syarat orang disebut e, muharib dan baginya adalah had hirabah. Pertama syaratnya ataklib. Orang mukallaf yaitu orang yang balik lagi berakal. Karena orang gila, anak kecil, dia apa? Tidak kena taklib. Kemudian wujud asilah adanya senjata. Yang buat takut orang apa? Senjata dia bawa senjata, baik pistol, golok, ya, atau apa saja. Penting ada senjata. Dikarenakan yang membuat seseorang kokoh itu ada adanya senjata. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan adalah al-bu'du anil umron jauh dari pemukiman. Berarti apa? Di hutan, pinggir jalan hutan. Ya, berarti seperti ini kita namanya begal ya. Penyamun. Biasanya kan di tempatnya apa? Sepi. Kalau perampok kan ke rumah datang kan bukan tempat yang sepi. Itu sebagian ulama tapi eh, yang lain tidak mensyaratkan jauh dari dari pemukiman. Tapi orang yang melakukan tindakan yang seperti itu baik di daerah yang jauh dari pemukiman maupun di tengah pemukiman disebut muharibun. Kena had hirabah. Kemudian al-mujaharah, terang-terangan itu kan syaratnya. Terang-terangan. Dengan apa? Mengambil harta dengan jahrotan, terang-terangan. Adapun kalau mengambilnya sembunyi-sembunyi, disebut apa? Pencuri. Sarik atau surak. Kalau dia apa merampas terus bukan perampok juga tapi apa copet kan muntahib nah tapi kalau wa in kharaju ala ala unasin jahratan faqaharuhum wa asharu alaihim silah fahum qutta'u turqin adapun kalau mereka eh, terang-terangan menghadang manusia maksa mereka dan men, apa memperlihatkan senjata yang membuat manusia takut dengan senjata itu disebut apa kutok turuk atau muharibun. Jadi kalau sembunyi-sembunyi namanya pencuri. Kalau apa orang diam-diam merampas langsung lari, ya itu namanya muntahib. E, bukan pencuri, tapi copet. Bukan muharib juga. Karena kalau muharib hadnya hadi robah. Kalau pencuri hadnya potong tangan. Tapi kalau pencopet itu tidak masuk dalam uh, apa uh, pencuri nggak dipotong tangan, tapi takzir. Ya, harta hartanya dikembalikan takzir. Karena Rasul mengatakan uh, laisa ala muntahibin wala mukhtalisin uh, apa uh, Laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Tidak ada potong tangan atas orang yang berkhianat. Orang apa di TV barang terus mengklaim hilang itu kan berkhianat atau orang yang tadi muntahib tadi apa pencopet atau muhtalis orang ngambil diam apa eh, bukan diam-diam apa yang mungkin seperti copet juga muhtalis maksudnya ngambil dengan cepat tidak ada potong tangan pada mereka itu eh, syarat hirobah kemudian sanksinya ukubatul hirobah Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan sanksi bagi muharibun dalam tadi dalam surat yang dibacakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan apa sanksinya orang muharibun yang merangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan adalah ayyuqattalu mereka di dibunuh au yusallabu atau disalib disalib tidak mesti mati tapi di atas apa Oh, kayu, tangannya dibentangkan. Itu disalib namanya. Atau au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf atau tangan kakinya dipotong secara menyilang, tangan kanan, kaki kiri. Au yungfau minal ard atau diasingkan dari bumi. Bisa dijauhkan dari negerinya atau dengan dipenjara. Zalikalahum khizyun fid dunya, itulah bagi mereka kehinaan di dunia walahum fil akhirati azabun azim dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim kecuali orang yang tobat sebelum kalian menangkap mereka berarti nggak kena hukum yang tadi kalau tobat sebelum ditangkap maka fa'alamu annallaha ghafur rahim. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hak Allah gugur. Jadi eh, ini hukumnya nanti disebutkan kalau tobat eh, setelah ditangkap dengan tobat sebelum ditangkap itu beda. Tapi itu hukumnya, sanksinya adalah e, dibunuh atau disalib atau dipotong silang atau diasingkan dari muka bumi. Jadi kalau ini ayat ini kaitan dengan apa? Orang muslim. Orang muslim yang yang merampok. Karena e, kalau orang muslim merampok terus umpamanya dia ketangkap terus apa? Tobat tobat setelah Ditangkap kena hukum nggak? Kena kan? Tadi yang tidak kena hukum had itu kalau apa? Kalau taubat sebelum ditangkap. Tapi kalau taubat setelah ditangkap, tetap hukum ini berlaku. Nah, sedangkan kalau orang musyrik, orang kafir membunuh. Orang musyrik kafir asli membunuh, mengambil harta, terus ditangkap oleh kaum muslimin. Kafir asli, kafir muharib. Terus masuk Islam. Dibunuh tidak? Tidak. Kan para apa eh, yang masuk Islam dari kalangan para sahabat kan mereka sebelumnya apa? Memerangi kan. Jadi kalau orang kafir asli eh, mereka apa jadi tawanan kaum muslimin terus masuk Islam maka apa mereka eh, tidak dibunuh walaupun hartanya tetap apa tidak bisa dikembalikan tapi jiwanya apa ah, terjaga Maka di sini ajmal ulama ala anna ahla syirki idza waqa'u fi aidil muslimin fa aslamu fa innal islam ya'simu dima'ahum wa amwalahum wa in kanu qad irtakabu minal ma'asi qabla al-islam mimma yastawjibu al-uqubah. Uh, ulama sepakat bahwa orang musyrik kalau jatuh dalam di ketangan kaum muslimin jadi tawanan terus mereka masuk Islam maka Islam itu menjaga darah dan harta mereka walaupun sebelum itu mereka telah melakukan dosa-dosa yang sangat banyak yang mesti mendapatkan sanksi. Kan gonima itu kalau ditangkap kalau yang ada di tangannya, tapi kalau yang di rumahnya kan tidak tidak diambil itu kan kalau dia masuk Islam. Itu kaitan dengan e, sanksinya. Terus e, makna di sini kan memerangi Allah dan Rasulnya. Padahal Allah kan tidak diperangi. Itu maksudnya memerangi kaum muslimin. Karena orang yang memerangi kaum muslimin itu pada hakikatnya memerangi Allah atau memerangi wali-wali wali Allah. Jadi Allah menyandarkan uh, itu kepada dirinya. Memerangi kaum muslimin itu sama dengan memerangi Allah. Sebagaimana Allah mengatakan e, ketika kaitan dengan hutang, hutang meminjamkan, mandaladi yukridullah qardan hasanah?" siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah. Maksudnya siapa? Pinjaman kan kepada orang miskin, miskin kan? Terus juga eh, Rasul dalam hadis mengatakan hadis kursi eh, Allah mengatakan istad amtuka falam tut imni aku meminta makan kepadamu tapi kamu tidak memberikan aku makan maksudnya orang miskin minta makan tapi kamu tidak memberinya ya, tadi itu eh, itu dalam hal yang seperti itu apalagi tadi ada kaitan dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Terus sebab nuzul ayat tadi ada kaitan dengan orang-orang Uroniyin, yaitu eh, satu kabilah Arab. Di mereka datang ke Madinah, terus masuk Islam, terus mereka tidak cocok dengan udara Madinah, mereka sakit. Eh, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta sedekah untuk minum air kencing dan air susunya. Kemudian mereka melakukannya. Kemudian setelah mereka sehat, dia mem mereka membunuh penggembala Rasulullah. Terus mereka murtad dari Islam. Dan mereka membawa unta-unta itu dibawa kabur. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan kecil untuk menangkap mereka. Dan tidak lama setelah itu mereka tertangkap. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk apa? Untuk memotong e, tangan dan kaki mereka secara silang, terus matanya dicongkel, ya. Dan di mereka dibiarkan apa di tanah apa yang panas. Mereka minta minum tidak diberi minum sampai mereka mati. Kemudian e, sanksi yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah apa? Membunuh atau salib atau dipotong tangan kaki salah silang atau e, diasingkan di di bumi ini. Sanksi ini kan dengan au kan ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yungfau minal ard. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa uh, ini litakhir untuk memilih imam bebas memilih sanksi bagi muharib dari empat hal ini. Ada juga majelis ulama mengatakan ini bukan untuk memilih, tapi untuk meragamkan. Maksudnya hukuman hirabah itu eh, sanksi-sanksinya beragam tergantung kejahatan yang yang dilakukan. Dimana e, eh, kalau seandainya kejahatannya membunuh dan mengambil harta, maka disalib. Kalau membunuh saja, maka dibunuh. Kalau mengambil harta saja, maka di di apa eh, apa potong silang kaki dan tangannya. Kalau tidak mengambil harta dan tidak membunuh, cuma menakut-nakuti, maka di diasingkan. Ibnu Jarir menuturkan Eh, sebuah apa uh, kisah sebenarnya. Hadasani Ali, hadasana Al-Walid di Muslim qol qala Al-Lais wa kadzalika hadasani Musa Al-Madani yaitu Amir uh, di kami maksudnya seorang Amir di daerahnya mengatakan bahwa Ali Al-Asadi dia apa muharib menakut-nakuti jalan dan dia membunuh juga mengambil harta. Maka dia menjadi DP, DPO para pemimpin, para imam. Tapi dia apa? Tidak bisa ditangkap karena kelihayanya. Sampai suatu saat ia datang untuk tobat, dia mendengar orang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafur rahim." Dia mendengar ayat orang orang baca ayat ini. Ayat kanan, hai orang-orang yang hai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa. Maka ia tertegun ketika mendengar orang baca ayat itu, terus minta untuk di diulangi, ulangi lagi bacanya. Maka setelah didengarkan, disimak lagi, akhirnya dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ke dalam apa sarung pedangnya. Kemudian ia datang e, tobat sampai datang ke kota Madinah waktu sahur. Kemudian dia mandi dan masuk masjid Rasulullah SAW. Kemudian salat subuh. Kemudian duduk di pinggir Abu Hurairah. Yang lagi banyak dikelilingi oleh e, murid-muridnya. Tatkala apa sudah mulai terang kelihatan wajah itu kan. Nah orang-orang tahu, oh ini Ali Al-Asadi. Perampok itu. Mereka bangkit untuk apa? Menangkapnya. Maka dia mengatakan, La Sabi lakum alaiya. Kalian tidak bisa menangkap saya. Jitu ta'iban min qabli an taqdiru alaiya. Saya datang tobat sebelum kalian menangkap saya. Saya datang tobat sebelum kalian menangkap saya. Maka Abu Hurairah mengatakan, Sodako benar dia. Dan akhirnya Abu Hurairah membawanya sampai mendatangi Marwan ibnu Hakam, di mana ia adalah Amir di Madinah pada saat pada zaman Muawiyah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Hada Ali ja'ata iban wala sabilakum alaihi wala Ini Ali datang sudah tobat. Kalian tidak bisa menguasainya. Kalian tidak bisa membunuhnya. Maka akhirnya Marwan ibnu Hakam membiarkannya ya tidak membunuhnya eh, dan akhirnya Ali ini keluar jihad di jalan Allah merangi Romawi di laut eh, kemudian antara eh, perahu dengan perahu kaum muslimin didekatkan oleh Ali ini terus dia loncat masuk ke perahu musuh musuh lari semuanya ke pinggir apa perahu akhirnya perahunya berat sebelahnya semua tenggelam ini mati dan Ali pun meninggal Kemudian e, tadi kan kalau e, eh, herobahnya dengan membunuh saja apa? Di apa? Dibunuh kan? Nah kalau umpamanya si hak kan udah sampai ke e, hakim atau umpamanya sebelum datang ke hakim, terus dia apa? E, tobat. Boleh nggak hakim memaafkannya? Memaafkannya Udah sampai ke hakim ini, orang udah ditangkap. Uh, apa uh, boleh nggak wali itu kan memaafkannya? Kan kalau kisos ya wali boleh nggak memaafkan? Kalau ada seorang wali yang memaafkan apa? Gugur kan kisosnya. Nah di sini dalam hirobah kalau orang sudah ditangkap karena hirobah dan dia membunuh orang, maka di sini walaupun wali memaafkannya tetap harus di, dibunuh. Kenapa? Karena kalau kisos itu hak manusia. Tapi kalau apa? Kalau uh, eh, hiroba ini hak hak Allah. Hak Allah tetap harus di di apa di ditegakkan. Di sini kalau mengam, apa hirobahnya dengan membunuh dan mengambil harta, maka di sini dibunuh dan disalib. Itu disalib dalam keadaan hidup, dalam arti di e, apa di eh, di atas kayu itu kan. Masih hidup dibiarin sampai mati. Ya. Dimana dia diikat apa? Diikat di atas kayu dalam kondisi berdiri, tangannya dibentangkan, terus apa? Ditusuk sampai mati. Gitu kan disalib udah eh, dibunuh juga gitu kan. Atau ditembak gitu kan di dadanya. Dan ada juga yang mengatakan yang terpukoha bahwa dia dibunuh terus disalib. Jadi dia mengatakan dia disalib dulu diikat di atas kayu jadi tontonan orang kan. Terus dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuh dulu terus diikat di salib jadi tontonan. Dan nah, ini kembali kepada maslahat yang ditinjau oleh hakim. Apakah ini e, dibunuh dulu atau terus disalib atau disalib terus dibunuh. Di sini <clears throat> e, yuqamu haddul hirabah ala muharibin idza qubidu alaihim qabla taubah. Had hirabah ditegakkan kepada muharibin bila mereka ditangkap sebelum tobat. Wa idza tabal muharibun al mufsiduna fil ardi qabla al qudrati alaihim qubila taubatuhum wa la yuqamu alaihim haddul hirabah walakin la tasqutu huququn nas min al amwal wad dima illa ayyafwa awliyaul maqtul. E, kalau muharibun itu mereka tobat sebelum ditangkap, sebelum di, ditangkap maka diterima tobatnya dan diteg tidak ditegakkan kepada mereka had hirobah. Akan tapi apa? Hak manusia tidak gugur. Dan mati umumnya eh, dia datang tobat. Datang tobat kepada hakim di hadapan hakim sebelum ditangkap dia datang tobat kalau seandainya dia pernah membunuh, itu kan? Kan kalau seandainya e, dia ditangkap terus tobat, walaupun dimaafkan oleh apa? Wali, tetap harus apa? Dihad, dibunuh had itu kan. Tapi kalau tobat terus datang ke hakim, maka itu menjadi hak manusia murni. Kalau seandainya kan berarti hak-hak wali darah itu kan. Kalau seandainya wali darah memaafkan, tidak dikisos. Tapi kalau tidak maafkan harus di, dikisos. Terus juga harta yang diambil atau harus di, dikembalikan. Jadi, jadi maksudnya ketika dia tobat sebelum ditangkap, maka gugur hak Allahnya, jadi hak manusia. Berarti wali bisa memaafkan. Wali bisa memaafkan atau bisa menuntut kisos dan harta minta dikembalikan. Dan bentuk taubatnya orang yang muharib adalah dengan dia e, apa menyerahkan dirinya kepada hakim atau dia melepaskan senjatanya dan meninggalkan pekerjaannya lagi. Dan dia tobat dengan sebenar-benarnya. Jadi intinya had hirabah ini uh, had itu yang ada dalam al itu adalah hak Allah. Kalau seandainya dia ditangkap, dia ditangkap terus tobat, maka hukum tetap ditegakkan. Walaupun dia tobat. Karena hak Allah. Sekarang orang yang berzina, tobat, maku sendiri. Ditegakkan nggak rajam dan jilid? Tegakkan, walaupun dia apa? Tobat, itu kan. Karena apa? Hak Allah itu kan. Hak Allah. Begitu juga kalau seandainya orang ditangkap terus dia tobat dari hirobahnya. Tapi tadi tangkap hadnya tetap ditegakkan. Tidak boleh hakim menguburkannya. Tapi kalau seandainya sebelum ditangkap, dia apa? Tobat, maka hak Allah gugur. Kewajiban untuk dibunuh dan dipotong tangannya. Tapi tinggal hak manusia. Kisos. Gitu. Itu bedanya. Makanya Allah mengatakan illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang e, eh, tobat sebelum kalian menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya hak Allah gugur karena Allah sudah mengampuni, tapi hak manusia belum belum gugur.